Qala Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah. Oh, sudah hampir habis. Mana sekarang? Tashabuh. Tahrimu tashabuhi bil kafirin. Diharamkannya menyerupai orang kafir. Dan dalilnya banyak. Tetapi justru kaum muslim ini malah sebaliknya. Menghina sunnah Rasulullah SAW dan apa? Dan malah lebih suka untuk meniru orang kafir dari sisi topinya, dari sisi bajunya, dari sisi gaya bicara, dari sisi gaya kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Nauzubillah. Padahal man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia akan termasuk mereka dalam masalah hukuman. Nauzubillah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab yarudukum ba'da imanikum kafirin. <clears throat> Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mentaati sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, sebagian saja, apalagi kalau semua, mereka itu akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan kalian. Jadi ujung-ujung tasyabuh dengan orang kafir adalah kalau tidak dihentikan akan sampai kepada tasyabuh yang total, sampai kepada kekafiran. Dan memang ini yang diinginkan oleh mereka. Walang tardo angkal Yahudi walang nasoro hatta tatabi amillatahum. Tidaklah orang Yahudi dan Nasara itu ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ujung-ujungnya adalah itu. Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah. Ini soal ingkari. Bagaimana sampai kalian itu kafir sementara telah dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Wa fikum rasuluh dan di tengah-tengah kalian itu ada rasulnya yang selalu membimbing kalian pagi sore siang malam yang kalian menyertai dia, menyertai beliau safaran wa baik dalam perjalanan ataupun ketika di di ketika di kampung sendiri. Maka bagaimana setelah ini justru kalian memilih yang lain setelah kalian mengetahui kesempurnaan ayat Allah dan keindahan ajaran Rasulullah dan bagusnya syariat Rasulullah justru kalian tidak mengikuti beliau bahkan mengikuti orang kafir sampai kalian jadi kafir maka ini adalah apa sesuatu yang sangat mungkar Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa berpegang teguh dengan Allah, sungguh dia telah mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Adapun kalau tidak mau ikut petunjuk Allah, akibatnya apa? Dia akan tersesat ke kanan dan ke kiri sampai kepada apa? Kepada neraka, naudzubillah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Wa anna hada sirati mustaqimang fattabi'u, wa la tatabi'u subul, wa la tatabi'us subula fatafarraqa bikum ang sabili. Dan bahwasanya yang aku wasiatkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, yang menyebabkan kalian tercerai berai dari jalan Allah. Sementara kalau siratul mustaqim mengantarkan kepada surga. Adapun kalau jalan-jalan yang lain kemana? Gak ada, kecuali ke dalam neraka sebagaimana di dalam hadis yang mana Rasulullah mengatakan eh, hadis siapa itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu khatalana Rasulullah SAW yauman khatan sawiya pada suatu hari Rasulullah SAW pernah menggoreskan untuk kami satu garis yang lurus faqala hadza sabilullah kemudian Rasulullah bersabda ini adalah jalan Allah summa khotol khututan an yaminihi wa an shimali kemudian Rasulullah menggaris-garis yang banyak ke kanan dan ke kiri, di sebelah kanan dan sebelah kiri dari garis tadi mengatakan hadis subul. Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Wa ala kulli minha syaitonun yad'una ilaiha. Dan di atas masing-masing dari jalan tadi ada setan yang mengajak kepada apa? Kepada jalan itu. Sementara ujungnya kemana? Jalan-jalan yang tadi jelas ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa manis istajaba lahum qadafuhu eh du'atan ila abwabi jahannam pamanis istajabu pamanis istajaba lahum qadafuhu fiha. Dan nanti itu ada para dai-dai kepada jahannam. Barang siapa mengikuti dai tersebut, maka apa? Dia akan melemparkan orang itu ke dalam neraka. Nauzubillah. Makanya barang siapa suka tasabuh kepada orang kafir, maka ujung-ujungnya adalah neraka. Sesuai dengan kadar penyerupaan dia. Maka tidak boleh kita mengalami yang seperti itu. Kita sudah ada jalan yang lurus sudah. Jangan pilih yang lain-lain. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan dalil yang lain banyak. Ini beliau cuma mendatangkan rangkaian ayat ini sekedar apa sebagai isyarat. Dalil yang lain banyak wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian menjadi termasuk orang musyrikin, dilarang meniru mereka. Wala takunu kalladina nasullaha fa Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Kalau dia menyerupai secara akidah, berarti akidahnya seperti akidah mereka. Kalau menyerupai dalam cara bicara, maka dia termasuk mereka dari sisi cara bicara. Kalau dia menyerupai mereka dari sisi pakaian, maka dia menyerupai mereka dari sisi pakaian. Sementara apa? Barang siapa menyerupai orang kafir, berarti apa? Mau tidak mau dia akan menyelisihi Rasul. Padahal apa akibat dari menyelisihi Rasul? Tambah hina sebagaimana orang kafir itu hina. Karena hadis ini ada kelanjutannya, ada apa? Ada kelengkapannya. Rasulullah mengatakan bu itu bayna Aku itu diutus di dekat sekali dengan hari kiamat. Waju ila rizki tahta rumhi dan dijadikan rezekiku itu di bawah naungan tombakku yaitu apa jihad fisabilillah waju ila sagharu wa zillatu khalafa amri dan dijadikan kehinaan dan kerendahan itu terhadap orang yang menyelisihi agamaku, menyelisihi ajaranku. Ini syahidnya. Kemudian, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk dari mereka. Berarti barang siapa menyerupai suatu kaum, berarti apa? Dia akan mendapatkan kehinaan sesuai dengan kadar kehinaan kaum tersebut. Beda kalau kita menyerupai apa? Berusaha menyerupai para salaf, menyerupai Rasulullah, kita akan mendapatkan keberuntungan. Fa inna tasyabuha bil kirami falahu. Sebagaimana ucapan penyair, karena menyerupai orang yang mulia itu adalah keberuntungan. Rawahu Ahmad wa huwa sahihun bi turuqi. Wa qad khalafa Rasul sallallahu eh, wa qad khalafa Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kuffara fi sa'iril ibadah. Rasulullah SAW telah menyerupai, uh, telah menyelisih apa? Menyelisih orang kafir di seluruh bentuk peribadatan. Memang ini ajaran kita, ajaran yang ditetapkan Allah untuk kita yaitu pertama yus, kita harus memisahkan diri baik secara badan ataupun secara apa? Secara akhlak. Walida wajib mukhalafatuhum karena itulah wajib untuk menyerup, uh, menyelisihi mereka. Wa mubayanatuhum dan wajib untuk berpisah dari mereka. Rasulullah mengatakan apa itu? Anhikus syawari bawa fuliha wa khaliful majus. Hmm. Biarkan jenggot dan cukurlah kumis dan selisihilah, selisihilah orang majus. Qal li anna dinana kamilun syamil karena agama kita itu telah sempurna dan telah menyeluruh, mencakup seluruh pelajaran. Baik perkara yang paling besar sampai perkara yang sederhana. Masalah bagaimana cara tidur yang baik, bangun tidur yang baik, dan sebagainya. Bahkan ila qiyamis sa'ah. Agama ini lestari, ajarannya dijaga sampai hari kiamat. Beda dengan ajaran Yahud. Begitu Rasulnya meninggal dan para da'i yang baik meninggal, ajarannya mulai apa? Dirusak oleh kaum yang berikutnya. Kitabnya pun tidak tidak dimuliakan dan seterusnya diganti dengan yang lain demikian pula kitab orang-orang Nasoro yang bikin ajaran justru adalah para pendeta mereka ajaran yang keliru Qala Allah Ta'ala al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum pada hari ini yaitu tahun 10 Hijriah orang kafir telah putus asa dari agama kalian mereka putus asa untuk apa untuk bisa menjadi agama Rasul itu dihapus seperti yang mereka harapkan dulu justru semakin lama semakin berkembang agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala takhshawhum maka jangan kalian takut kepada mereka. Wahshauni tapi takutlah kalian kepadaku. Karena apa? Karena Islam itu akan hancur bukan karena serangan orang kafir, tapi karena apa? Kedurhakaan orang yang di dalam Islam itu sendiri. Menjadikan Muslim menjadi apa? Menjadi hina. Sebagaimana datang dari hadis Ibnu Umar. Hadisnya Hasan Rasulullah mengatakan apa? Idza tabayatum bil ainah wa akhadtum asnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum zullah. Kalau kalian telah saling jual beli dengan sistem riba dan kalian telah apa itu mengambil ekor-ekor lembu dan kalian telah ridho dengan pertanian dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan la yang ji'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum dia tidak akan mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Makanya kita tidak takut kepada orang kafir, tapi takutnya kepada Allah. Khawatir kalau Allah murka pada kita karena kedurhakaan kita sendiri. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan aku telah lengkapkan untuk kalian kenikmatanku. Isyarat sebentar lagi Rasulullah meninggal. Karena Rasulullah adalah nikmat terbesar dan Rasul Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah mengatakan apa? Aku lengkapkan. Berarti ini isyarat Rasulullah sudah mau meninggal. Waraditu lakumul Islam madina dan aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Allah Ta'ala berfirman, Laqad manallahu alal mu'minin idba'atha fihim rasulam min angkusihim. Eh, rasulam minhum. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin ketika Allah Ta'ala mengutus untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka dan seterusnya. Nah, manakala nikmat itu telah dikatakan sudah lengkap, berarti apa? Sebentar lagi itu akan Rasulullah akan dibawa kembali ke menghadap Allah Ta'ala. Hmm. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Rasulullah telah mensunahkan suatu sunnah, hendaknya kita ikuti. Dan jangan kita mengikuti jalan-jalan orang-orang kafir dan bujuk rayu orang-orang awam. Karena semuanya akan membawa kepada kecelakaan. Rasulullah telah mengatakan apa itu? Lakot lakot tukum alal bayda lailuha hariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas agama yang putih. Malamnya itu jelas seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya sepeninggalku kecuali dia akan binasa. Hadisnya, hadis Irbad bin Sariyah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah sanadnya Hasan. Maka kita harus istiqomah di atas jalan ini dan jangan sampai kita menyeleweng, meniru orang kafir ke kanan atau ke kiri atau bahkan mundur ke belakang. Sebagaimana ketika siapa itu Abu Mas'ud Al Ansori Al Badri masuk menemui Hudzaifah ibnul Yaman ketika Hudzaifah mau meninggal. Minta apa? Minta wasiat. Maka Hudzaifah mengatakan alam ya'tikal yakin. Apakah belum datang kepadamu keyakinan? Fa inna dhalala tahaqqad dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta Sesungguhnya kesesatan yang paling besar adalah engkau tidak lagi kenal perkara yang dulu sudah engkau kenal dan engkau justru mengingkari perkara yang eh, justru engkau menganggap dekat perkara yang dulu engkau ingkari yaitu apa para sahabat sudah tahu kebenaran diajari oleh Rasul kalau setelah itu mereka justru pilih yang lain maka menunjukkan apa itu adalah kesesatan yang paling jauh demikian pula kita sebagai orang-orang yang mewarisi jalan sahabat setelah kita kenal jalan itu justru malah kita berbalik milih jalan yang lain. Itu adalah kesalahan yang terbesar. Kemudian beliau mengatakan wa iya kawat salah fitin fa inna dinallahi wahid dan hindari olehmu sikap banyak warna, suka berubah-berubah di dalam agama karena agama Allah itu satu. Ilahuna wallahu taala a'lam.